Surah Sad Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sad wal Qur'an dzikr. Sad demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. بل الذين كفروا في عزة وشقاق Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, Orang ini adalah tukang sihir yang banyak berdusta. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama terakhir. Ini tidak lain, hanyalah dusta yang diada-adakan. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Mereka kelompok bala tentara yang besar yang di sana, yang akan dikalahkan. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan Rasul-Rasul. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب Dan begitu juga Thamud, kaum Lot, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul. Maka pantas mereka merasakan azabku. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah suatu teriakan saja, yang tidak ada selanya. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق Sungguh, kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu pagi dan petang. والطير محشورة كل له أواب dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, Serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat dolim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil. Dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب Daud berkata, Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sama'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Maka kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami. dan tempat kembali yang baik. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allah berfirman, Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia orang yang sangat taat kepada Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Ingatlah ketika pada suatu sore, dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, yang sangat cepat larinya. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب Maka Sulaiman berkata, Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku, sampai matahari terbenam. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق Bawalah semua kudaku itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya, sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku, Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Sungguh, engkaulah yang maha pemberi. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Dan kami tundukkan baginya angin, yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dia kehendaki. والشياطين كل بناء وغواص dan kami tundukkan pula baginya setan-setan. Semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh, Sulaiman mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Dan ingatlah hamba kami Ayub, ketika dia berseru kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Allah berfirman, Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب Dan kami anugerahkan bagi Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث Inna wajadnahu sabira Ni'mal abdu innahu awwab Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya kami mendapati Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna Sungguh, kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepada mereka, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. wa inna lil ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. وعندهم قاصرات الطرف أتراب Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. هذا ما توعدون ليوم الحساب Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. هذا وإن للطاغين لشر مآب Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk. جهنم يصلونها فبئس المهاد Yaitu neraka jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. هذا فليذوقوه حميم وغساق Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan berbagai macam azab lain yang serupa itu. Innahum salun dikatakan kepada mereka, Inilah rombongan besar pengikut-pengikutmu, yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Para pengikut mereka menjawab, Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu finnar. Para pengikut itu berkata lagi, Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار Dan orang-orang durhaka berkata, Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia, kami anggap sebagai orang-orang yang jahat? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Dulu kami jadikan mereka sebagai olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Qul innama ana wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. قل هو نبأ عظيم Katakanlah, Al-Quran itu berita yang besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kamu berpaling darinya. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la ketika mereka berbantah-bantahan. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين kecuali iblis. ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya Allah berfirman, Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu sombong atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Iblis berkata, Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. قال فإنك من المنظرين Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis berkata, Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya إلا عبادك منهم المخلصين kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. قال فالحق والحق أقول Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Katakanlah Muhammad, Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. In huwa illa alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.